Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepadanya dengan sebanyak-banyak pujian yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang seandainya kita berusaha untuk menghitungnya ini saya kita tidak akan bisa menghitungnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah Empat hari yang telah lalu Secara berturut-turut kita sudah menyelesaikan satu persatu dari rukun Islam. Dimulai dari syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan. Dan hari ini insyaallah akan kita selesaikan rukun Islam yang kelima yaitu Hajju Baitillahil Haram berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-hajj secara bahasa adalah al-qasdu yaitu maksud. Adapun secara syariat atau istilah agama maka yang dimaksud dengan al-hajju adalah bermaksud pergi ke rumah Allah SWT untuk melaksanakan ibadah di tempat-tempat tertentu di waktu tertentu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi masuk dengan haji secara syariat adalah pergi bermaksud ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah tertentu di tempat tertentu di waktu tertentu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji ini adalah rukun yang kelima dari arkanul Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam wa ala khams." syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah wa saumi ramadan wa haji baitillahil haram Islam ini dibangun di atas lima perkara Yang pertama adalah syahadatain Bersaksi Bahasanya tidak ada Sesembahan yang berat disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajji baitillahil haram dan juga yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki dan bertanya kepada beliau tentang beberapa perkara di antaranya adalah ditanya tentang mal Islam apa itu Islam? Maka beliau mengatakan antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasum ramadan wa wa tahujja baital baitallahil haram wa tahujjal bait in istata'ta ilahi sabila yang namanya Islam kata beliau adalah engkau bersyahadat bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersyahadat bahasanya Muhammad adalah Rasulullah dan engkau mendirikan salat mendirikan zakat berpuasa Ramadan dan berhaji ke rumah Allah apabila engkau mampu datang untuk ke sana ini adalah dalil bahwasanya haji ini merupakan rukun Islam artinya dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Dan hukum dari ibadah haji ini adalah wajib Sekali dalam Umur kita Bagi siapa yang terpenuhi syarat wajibnya Jadi haji ini bukan suatu yang sunnah Dia adalah hukumnya wajib bagi orang yang mampu datang untuk ke sana. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah lah 'alan nas atas manusia hajjul bait untuk untuk melakukan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila Barang siapa yang mampu datang untuk ke sana. Allah mengatakan walillahi 'alan nas. Dan bagi Allah atas manusia. Atas manusia di sini berarti adalah diwajibkan bagi manusia. Dan beliau SAW juga mengatakan Ayyuhan nas Qad furidha alaikumul hajju fahujju Wahai manusia kata beliau Telah diwajibkan atas kalian al-hajj Fahujju maka hendaklah kalian Pergi menunaikan ibadah haji Beliau mengatakan Qad furidha alaikum Furidha Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah diwajibkan Furido artinya ujiba atau kutiba yaitu diwajibkan atas kalian al-hajj bagi siapa yang sudah terpenuhi syarat wajibnya fahujju maka adalah kalian pergi menunaikan ibadah haji ini adalah perintah beliau mengatakan fahujju adalah kalian pergi menunaikan ibadah haji dan asal dari perintah adalah wajib Fakallah rojulun. maka berkata seseorang Aku lah amin ya Rasulullah Apakah haji itu setiap tahun Diwajibkan ya Rasulullah Maka beliau mengatakan laukul tunaam na'am la wajibat. Wala Ketika beliau ditanya Ya Rasulullah apakah haji itu setiap tahun diwajibkan Beliau mengatakan Seandainya saya bilang na'am Iya niscaya haji ini menjadi wajib setiap tahun dilakukan oleh setiap muslim. Ini menunjukkan tentang kasih sayang beliau kepada umatnya. Seandainya beliau bilang na'am, ia diwajibkan, niscaya kita semua umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Wala mastata'tum dan seandainya wajib, maka kalian tidak akan mampu. Menunjukkan bahasanya ibadah haji ini bukan diwajibkan setiap tahun tetapi diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Makanya beliau SAW dalam hadis yang lain mengatakan Al-hajju marratan wahidah Faman zada fahuwa tatawwa Haji itu adalah sekali saja Maka barang siapa yang menambahnya Itu adalah tatawwa Itu adalah sesuatu yang sunnah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Dan apabila sudah wajib bagi seorang hamba, maka dia harus bersegera untuk melakukan ibadah ini. Kalau sudah melihat di dalam dirinya bahwa ini adalah termasuk orang yang wajib untuk melakukan ibadah haji ini, maka harus segera dilakukan. Karena beliau mengatakan, karena Allah SWT mengatakan, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, ta'ajjalu ilal hajj. Fa inna ahadakum la yadri madza yu'radulah. Ma yu'radulahu. Kata Rasulullah SAW Hendaklah kalian bersegera untuk melakukan ibadah haji Artinya jangan ditunda-tunda Kalau sudah memiliki syarat-syarat wajibnya Ta'ajjalu, bersegeralah Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian Tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari Kita tidak tahu apakah kita akan sakit Atau mungkin ada kesibukan atau mungkin ada perkara yang lain yang menghalangi kita untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah apabila sudah terpenuhi syarat wajibnya maka hendaklah segera segera mendaftar supaya bisa segera melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dan tidak boleh diakhirkan dan ditunda-tunda orang yang menunda-nunda ibadah haji padahal dia mampu dan juga wajib maka dia berdosa kecuali karena udur misalnya karena menunggu giliran menunggu urutan nomor maka orang yang seperti ini mendapatkan udur adapun orang yang dimudahkan segalanya baik kesempatan kemampuan dan bisa melakukan melakukan ibadah haji sesegera mungkin, maka tidak boleh dia menunda-nundanya. Kalau ditunda, maka dia dosa. Karena dia telah mengakhirkan sesuatu yang wajib yang harus segera dilaksanakan. Apa syarat-syarat wajib haji? Kapan seseorang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji? Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang kafir maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Dan seandainya dia melakukan ibadah haji ini maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura maka kami akan datangkan amalan mereka yaitu orang-orang kafir dan kami akan jadikan amalan mereka tersebut seperti debu yang berterbangan dan Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa anhum kafaru billahi wa bi dan tidak menghalangi Allah untuk menerima sedekah-sedekah mereka yaitu orang-orang kafir dan munafik kecuali karena mereka kafaru billahi wa birasulih kafir kepada Allah dan juga kepada rasulnya orang yang kafir bagaimanapun amalan dia yang baik tidak akan diterima oleh Allah swt sampai dia bersyahadat syarat yang kedua adalah berakal Orang yang tidak memiliki akal Meskipun dia adalah orang Islam Maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji ini Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu an thalathah Pena ini diangkat dari tiga orang Di antaranya adalah Anil majnun hatta yaqil diangkat pena tersebut dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Diangkat pena tersebut dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Oleh karena itu orang yang tidak berakal maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji karena termasuk rukun haji adalah niat. Sedangkan orang yang gila maka dia tidak bisa berniat Tidak memiliki akal Kemudian syarat yang ketiga Di antara syarat-syarat wajib haji Adalah dewasa Al-bulugh Seorang yang masih kecil atau belum dewasa Meskipun dia adalah orang Islam Meskipun dia berakal Tapi kalau dia masih kecil dan belum dewasa Maka dia tidak diwajibkan Untuk melakukan ibadah haji ini Dan apabila dia melakukan ibadah haji Ketika belum dewasa Maka hajinya sah Akan tapi dia Masih berkewajiban untuk melakukan haji kembali ketika dia sudah dewasa dan terpenuhi syarat wajibnya. Karena haji yang dia lakukan ketika dia belum dewasa adalah haji yang tidak menggugurkan kewajiban. Haji yang bisa menggugurkan kewajiban apabila dilakukan ketika seseorang sudah dewasa. Jadi seorang anak kecil apabila dia berhaji sebelum dia dewasa Diajikan oleh orang tua atau yang lain maka hajinya sah akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban dia artinya kalau dia sudah dewasa dan terpenuhi syarat wajibnya dia masih berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini dalilnya adalah sabda Nabi SAW ayu masabiyin hajjabi ahluhu thumma adraka Fa'alai hajjatul rajul Siapa saja anak kecil Yang diajikan oleh keluarganya Kemudian dia dewasa Maka dia berkewajiban untuk melakukan haji seorang laki-laki Ini menunjukkan bahasanya seorang anak kecil Apabila dia melakukan ibadah haji Dan dia masih kecil Maka hajinya sah Akan tetapi Ida adraka Kalau dia sudah dewasa fa'alai hajjatul rajul Dia harus tetap melaksanakan ibadah haji kembali apabila terpenuhi syarat wajibnya Dan ciri-ciri kedewasaan Ada tiga Yang pertama Seseorang sudah berumur 15 tahun Apabila sudah berumur 15 tahun Baik laki-laki maupun wanita Maka yakin bahasanya dia sudah dewasa atau yang kedua Sudah keluar air mani Meskipun Belum berumur 15 tahun Karena Rasulullah SAW mengatakan Rufi al-qalamu an thalatha Di antaranya adalah Anisabi hatta yahtalim Diangkat Pena itu dari tiga orang Di antaranya adalah dari seorang anak Kecil sampai dia ihtilam dan yang dimaksud dengan ihtilam adalah mimpi basah Menunjukkan bahasanya Seorang anak Apabila sudah keluar air mani Maka dia sudah dewasa Diwajibkan untuk sholat Diwajibkan untuk puasa Dan diwajibkan untuk berhaji Apabila terpenuhi syarat-syarat wajib yang lain Kemudian yang keempat Di antara syarat-syarat wajib melakukan ibadah haji ini adalah seseorang dalam keadaan merdeka. Artinya bukan sebagai seorang budak atau hamba sahaya. Seorang budak atau hamba sahaya maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Meskipun dia adalah orang Islam, orang yang berakal, sudah dewasa, tapi kalau dia kedudukannya sebagai seorang budak atau hamba sahaya Maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah yang mulia ini Seandainya dia melakukannya Maka hajinya sah Akan tapi haji tersebut tidak menggugurkan kewajiban dia Kalau suatu saat dia dibebaskan Dan dimerdekakan oleh majikannya Kemudian terpenuhi syarat wajibnya Yang lain maka dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Ayyuma abdin hajja bi ahluhu Thumma u'tiqa fa'alai al-hajj Budak mana saja, hamba sahaya mana saja Yang berhaji bersama keluarganya Dan dia dalam keadaan sebagai seorang budak kemudian dia dibebaskan, dimerdekakan, maka dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Kapan? Ketika sudah terpenuhi syarat-syarat wajib yang lain. Kemudian yang kelima dan ini adalah yang terakhir dari syarat-syarat wajib haji adalah memiliki al-istita'ah, memiliki kudrah, memiliki kemampuan dan kemampuan di sini mencakup kemampuan harta Yang pertama Kemudian yang kedua adalah kemampuan fisik Kemampuan harta Adalah mampu untuk datang ke sini Baik bekal maupun kendaraan Dan juga mampu untuk membiayai atau membiayai keluarganya Yang menjadi tanggungan dia Dari sejak dia berangkat sampai dia pulang kembali berarti dia mampu di dalam masalah harta. Demikian pula yang kedua, mampu dalam masalah fisik. Apabila seseorang mampu masalah fisik dan juga harta, maka dia diwajibkan untuk datang sendiri melakukan ibadah haji. Dalilnya adalah firman Allah Swt, "Walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia untuk melakukan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila bagi siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Apabila seseorang memiliki fisik yang kuat tetapi tidak memiliki harta yang cukup maka dalam keadaan seperti ini dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji meskipun fisiknya kuat orang yang memiliki harta yang cukup akan tapi dia tidak memiliki fisik seperti orang yang sudah tua rentah, sehingga dia tidak mampu untuk bepergian yang jauh atau orang yang sakit dan sakit parah dan tidak diharapkan kesembuhannya. Sementara mereka memiliki harta yang cukup. Tapi karena sudah tua renta atau karena sakit parah yang tidak diharapkan kesembuhannya sehingga tidak bisa ke sini, maka dalam keadaan demikian dia mewakilkan orang lain. Meminta orang lain untuk menghajikan entah itu keluarganya atau orang lain sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama di antaranya orang yang menghajikan tersebut sudah melakukan haji sebelumnya ini adalah syarat-syarat diwajibkannya haji bagi seseorang dan untuk wanita muslimah maka termasuk syarat yang kelima yaitu memiliki kemampuan adalah apabila dia memiliki mahram yang menemani dia untuk melakukan ibadah haji ini. Apabila seorang wanita muslimah sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya akan tetapi dia tidak memiliki mahram yang bisa menemani dia maka dia tidak wajib untuk melakukan ibadah haji ini. Karena Rasulullah SAW bersabda La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram Tidak boleh seorang wanita Melakukan safar Bepergian yang jauh Kecuali dengan mahramnya Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Ketika mendengar hadis ini Ya Rasulullah Inni uridu an akhruja fi jaishi kada wa kada Wa mura'ati turidul hajj Ya Rasulullah Aku ingin pergi berjihad bersama pasukan ini dan pasukan itu. Akan tetapi istriku ingin menunaikan ibadah haji. Artinya sahabat ini meminta pilihan kepada Rasul SAW. Apakah pergi bersama orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah atau menemani istrinya? Apa kata beliau SAW? Ukhruj ma'aha Andalah engkau wahai laki-laki keluar bersamanya. Jadi temani istrimu untuk menunaikan ibadah haji. Ini menunjukkan bahasanya mahram yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diharuskan ketika seorang wanita bepergian ini mencakup bepergian dalam urusan dunia maupun bepergian dalam urusan ibadah seperti umrah, haji ataupun ibadah-ibadah yang lain maka ini disyaratkan seorang wanita memiliki mahram kalau tidak maka tidak wajib baginya untuk melakukan ibadah haji maupun umrah dan seandainya seorang wanita memberanikan dirinya atau memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah haji tanpa mahram maka dia telah menyelisih sunnah Rasulullah SAW karena beliau SAW melarang seorang wanita muslimah untuk bepergian baik itu urusan dunia maupun urusan ibadah tanpa mahram. Namun haji yang dia lakukan apabila ter terpenuhi rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya dan terpenuhi kewajiban-kewajibannya maka haji tersebut sah haji tersebut sah akan tapi dia melakukan sebuah dosa. Oleh karena itu bagi yang terlanjur karena ketidaktahuan atau karena mentakwil maka hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Taala dan bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari. Ini adalah syarat-syarat wajib haji yaitu Islam berakal balik sudah dewasa dalam keadaan merdeka kemudian yang kelima dia memiliki kemampuan yang mencakup kemampuan fisik maupun kemampuan harta kalau sudah terpenuhi lima syarat ini maka wajib bagi seorang muslim maupun muslimah untuk melakukan ibadah haji ini dan tidak menunda-nundanya dan ibadah haji ini adalah amalan yang agung dan memiliki pahala yang besar bagi yang diterima hajinya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajjul Mabrur, Laisa lahu thawabun illal jannah. Haji yang mabrur, itu tidak memiliki balasan, tidak memiliki ganjaran, kecuali surga. Enggak ada ganjaran yang lain bagi siapa yang bisa melaksanakan ibadah haji, haji ini dengan mabrur kecuali surganya Allah SWT Dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh Barang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak rafath tidak mendatangi istrinya ketika dalam keadaan ihram walam yafsuk dan juga tidak berbuat maksiat bersih hajinya dari perbuatan maksiat raja'a ka yaumin waladatu ummu maka dia akan pulang kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya yaitu dalam keadaan bersih tidak memiliki dosa seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini menunjukkan tentang keutamaan besar bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya diterima oleh Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur dan diterima oleh Allah SWT apabila terpenuhi dua syarat. Orang bisa mendapatkan haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima dan mendapatkan ganjaran yang besar apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Swt. Ikhlas karena Allah tidak mengharap pahala dan pujian dari manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan Man hajja lillah Falam yarfuth Barang siapa yang menunaikan ibadah haji Lillah karena Allah SWT Artinya bukan mengharap pahala sanjungan pujian dari manusia Dia melakukan ibadah haji adalah hanya karena Allah SWT semata Kalau seseorang melakukan ibadah haji Dan dia menginginkan pahala dari manusia Maka Allah tidak menerima haji tersebut Allah berfirman dalam sebuah hadis Ana agna syuraka'i ani syirk Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi Taraktuhu wa syirkah Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu Tidak butuh dengan tandingan-tandingan Pembantu-pembantu Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Dan dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut Artinya menginginkan pahala Allah Dan juga menginginkan pahala selain Allah Maka kata Allah SWT Taruktuhu wa syirkah Aku akan meninggalkan dia Dan juga kesyirikannya Orang yang tidak ikhlas Melakukan ibadah haji ini Maka tidak diterima ibadahnya Yang kedua Syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur Adalah kesesuaian manasik ibadah yang dia lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Apabila sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka ibadahnya diterima. Rasulullah SAW mengatakan, "Khudu anni manasikakum," atau "Lita khudu manasikakum." Hendaklah kalian mengambil manasik kalian, yaitu dari beliau perintah dari Rasulullah SAW kepada kita semua untuk mengambil cara ibadah haji ini dari Rasulullah SAW. Baik perbuatan maupun ucapan beliau. Dan ciri orang yang mendapatkan haji yang mabrur dan diterima oleh Allah SWT adalah apabila keadaan dia setelah menunaikan ibadah haji ini lebih baik daripada keadaan dia sebelum melakukan ibadah haji Dari tidak baik menjadi baik Atau dari baik menjadi lebih baik Ini adalah ciri Seseorang mendapatkan haji yang mabrur Haji yang makbul Yang diterima oleh Allah subhanahu wa taala Kemudian perlu kita ketahui bahasanya Haji ini lain dengan umrah Umrah itu bisa dilakukan sepanjang tahun Ramadan di luar di luar Ramadan hijjah di luar hijjah. Seseorang bisa melakukan umrah kapan saja sepanjang tahun Adapun haji maka waktunya terbatas Allah SWT mengatakan Al-Hajju Ashurun Ma'lumat Ibadah haji itu adalah Ashurun Ma'lumat Yaitu beberapa bulan Yang diketahui, tertentu Bukan sepanjang tahun Yaitu bulan Syawal Bulan Dhul Qa'dah Kemudian 10 hari Yang pertama dari bulan Dhul Hijjah Bulan Syawal bulan Dhul Qa'dah 10 hari yang pertama dari bulan Dhul Hijjah Ini adalah waktu-waktu Untuk bisa ihram haji Jadi kalau kita ingin berhaji Maka kita tidak boleh ihram Di luar waktu-waktu ini Kalau kita ingin berhaji tahun ini maka kita berhajinya setelah waktu atau setelah datang waktu Syawal setelah setelah datang bulan Syawal, yaitu bulan setelah Ramadan. Kalau kita berihram di bulan Syawal, maka ihram kita ini bisa dianggap ihram haji. Tapi kalau ada orang yang datang ke sini di bulan Ramadan, kemudian dia niat tidak mau pulang ke negaranya, dan sudah ihram untuk melakukan ibadah haji di bulan Ramadan, maka berarti dia sudah ihram di luar bulan haji yaitu di bulan Ramadan maka ini tidak bisa dianggap sebagai ihram haji jadi ihram untuk melakukan ibadah haji adalah di bulan Syawal Dzulqa'dah dan juga 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah karena waktu haji ini adalah waktu yang terbatas Adapun waktu umrah maka ini sepanjang tahun dan tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang rukun-rukun haji. Yaitu amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh seorang yang melakukan ibadah haji dan tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak ada gantinya Artinya meskipun kita ganti dengan menyembelih ribuan kambing atau ribuan onta, maka itu tidak bisa mengganti amalan ini. Inilah yang dinamakan dengan rukun haji. Itu perkara-perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji dan tidak ada gantinya. Yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu niat. Sungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Artinya amalan yang tanpa niat maka tidak diterima oleh Allah Swt. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah termasuk rukun haji orang yang 40 hari berada di kota Mekah dan juga Madinah dan melakukan semua amalan tawaf, sa'i, tahallul. Tapi kalau wukuf tidak dia lakukan, maka berarti dia pulang tanpa melakukan haji. Karena dia meninggalkan salah satu dari rukun haji. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya wukuf di Arafah ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Yang kalau ditinggalkan berarti seseorang tidak berhaji. Di wukuf di Arafah ini adalah termasuk rukun dan yang penting seseorang berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada malam harinya apabila dia datang terlambat. Entah dia dalam keadaan sehat Dalam keadaan sakit Dalam keadaan bangun Dalam keadaan tidur Yang penting dia berada di Padang Arafah Pada waktu yang sudah ditentukan Kalau sudah dia lakukan Berarti dia sudah melakukan Rukun yang paling besar Di antara rukun-rukun haji ini Yaitu Wukuf di Padang Arafah Yang ketiga adalah tawaf yang dinamakan dengan tawaf ifadah. Ini juga merupakan rukun haji. Yang kalau tidak dilakukan tidak sah hajinya dan tidak ada gantinya. Allah mengatakan wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kuno. Orang yang melakukan haji tamattu maka tawaf ifadah ini dilakukan pada tanggal 10. Demikian pula orang yang haji kiran maupun yang haji ifrat. Ketiga-tiganya melakukan tawaf ifadah ini kapan? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i ini adalah juga termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Yang kalau ditinggalkan tidak sah hajinya dan tidak ada gantinya. Rasulullah SAW mengatakan, Ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum." Wahai manusia, hendalah kalian sa'i karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian Sa'i telah diwajibkan atas kalian Untuk haji tamattu Maka sa'i ini dikerjakan Setelah tawaf ifadah Atau sebelumnya Pada tanggal 10 Dhul Hijjah Adapun orang yang haji kiran Dan juga ifrat maka bisa melaksanakan sa'i ini setelah tawaf kudum atau pada tanggal 10 Dzulhijjah baik sebelum tawaf ifadah maupun setelah tawaf ifadah dua-duanya boleh dilakukan jadi empat perkara ini adalah termasuk rukun haji yang harus dilakukan dan tidak ada gantinya kalau kita sudah melakukan ini Maka berarti kita sudah melakukan perkara yang paling penting di dalam ibadah haji ini Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kewajiban-kewajiban haji Yaitu amalan-amalan yang diwajibkan oleh seorang yang melakukan ibadah haji Dan apabila ditinggalkan Baik sengaja atau tidak sengaja Maka dia terkena dam Jadi seandainya ditinggalkan masih ada gantinya. Dan ini yang membedakan antara kewajiban um, kewajiban haji dengan rukun-rukun haji. Karena rukun-rukun ini tidak ada gantinya. Sementara kewajiban-kewajiban haji ini masih bisa diganti. Seandainya kita pulang ke Indonesia tidak melakukan ibadah ini yaitu ibadah kewajiban haji ini atau di antara amalan-amalan yang merupakan kewajiban haji ini maka bisa kita gantikan dan bisa kita wakilkan orang lain untuk membayar jam. Yang pertama adalah ihram niat dari miqat. Niat dari miqat. Dan miqat ini adalah tempat-tempat yang merupakan star kita untuk melakukan ibadah haji maupun umrah Untuk orang yang datang dari Madinah Atau orang-orang yang melewati kota Madinah Maka mikotnya adalah Dhul Khulaifah Atau Biar Ali Yang jaraknya dari kota Mekah 450 km Tidak boleh kita melewati mikot ini Kecuali kita dalam keadaan sudah niat kalau kita melewati miqat Dhul Hulaifah ini Sementara kita tidak niat Dan baru niat setelah kita melewati miqat ini Berarti kita sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji Meninggalkan salah satu kewajiban haji Artinya kita harus membayar dam Karena kita meninggalkan salah satu dari kewajiban haji Demikian pula apabila kita datang langsung dari Indonesia Langsung datang ke Mekah Dan tidak mampir terlebih dahulu ke kota Madinah Maka mikot kita adalah yalam lam. Mikot kita adalah yalam lam. Dan ini adalah mikot orang-orang Yaman Yang posisinya berada di sebelah selatan kota Mekah Jaraknya kurang lebih 95 km Kalau kita datang dari Indonesia Langsung menuju kota Mekah Untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah Maka mikat kita adalah dari sana Karena pesawat yang datang dari Indonesia Ini langsung menuju ke kota Jeddah Dan Jeddah ini posisinya setelah mikat Artinya kalau kita mau ihram, mau niat, berarti kita niat sebelum sampai ke kota Jeddah. Yaitu ketika kita melewati Lam, Dan itu berarti niat kita berada di atas pesawat. Niat kita berada di atas pesawat karena pesawat akan melewati Lam sebelum turun di kota Jeddah. Sehingga nasihat kita apabila kita mau langsung datang ke kota Mekah dan tidak mampir ke kota Medina, maka hendaklah dia memakai pakaian ihram sebelum dia memasuki pesawat. Mandi terlebih dahulu memakai pakaian ihram sehingga nanti kalau sudah mendekati mendekati lam, dia sudah siap dan tinggal meniatkan atau tinggal melakukan niat haji atau umrah. Kalau dia turun ke kota Jeddah <clears throat> Kemudian baru setelah itu melakukan niat Berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji Karena dia melewati lam Dan tidak niat Padahal termasuk kewajiban haji adalah Niat dari miqat Ini adalah kewajiban yang pertama yaitu niat dari miqat dan barang siapa meninggalkannya maka dia berkewajiban untuk membayar dam. Menyembelih seekor kambing di Mekah di tanah haram dan dibagikan bagi orang-orang fakir fakir miskin yang ada di sana dan kita tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Wukuf di Arafah sendiri tadi kita sebutkan adalah termasuk rukun. Dan wukuf sampai tenggelam matahari, sampai maghrib ini termasuk kewajiban. Artinya apa? Seandainya ada orang yang wukuf di Arafah dari zuhur sampai asar. Kemudian dia meninggalkan Arafah tidak sampai maghrib Berarti dia melakukan rukun haji Yaitu wukuf di Arafah Akan tapi dia meninggalkan salah satu kewajiban haji Karena termasuk kewajiban dia adalah wukuf sampai tenggelam matahari Kalau sebelum tenggelam matahari dia sudah meninggalkan Arafah Berarti dia melakukan rukun haji Akan tapi dia meninggalkan apa yang dinamakan dengan kewajiban haji maka dia wajib untuk membayar dam. Karena dia sudah meninggalkan Arafah ini sebelum waktunya. Kewajiban dia adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang mengurus jamaah, baik travel maupun pemerintah, adalah bertakwa kepada Allah swt dan menjaga bagaimana supaya jamaah kita ini bisa melaksanakan haji secara sempurna baik rukun-rukunnya maupun kewajiban-kewajibannya. Biarkanlah mereka untuk melakukan wukuf di Arafah ini sampai tenggelam matahari. Kemudian yang selanjutnya di antara kewajiban-kewajiban haji adalah bermalam di Musdalifah. Musdalifah ini adalah tempat antara Arafah dengan Mina Mina Musdalifah Arafah Setelah kita dari Arafah Seharian di sana Pada malam harinya kita diwajibkan Untuk bermalam di Musdalifah Dan ini adalah termasuk kewajiban Seandainya kita tidak bermalam di Musdalifah Meskipun sebentar Maka berarti kita sudah meninggalkan Salah satu kewajiban haji seperti orang yang pergi dari Arafah langsung ke Mina atau langsung ke Mekah tanpa bermalam di Muzdalifah. Maka ini dia telah meninggalkan salah satu kewajiban haji dan wajib baginya untuk membayar dam. Dan yang dimaksud dengan bermalam di sini adalah bermalam setelah pertengahan malam meskipun cuma sebentar. Apabila orang melewati Muzdalifah sebelum pertengahan malam, kemudian dia langsung meninggalkan Muzdalifah, berarti dia belum bermalam. Jadi masa dengan bermalam adalah kalau dia bermalam setelah pertengahan malam. Meskipun hanya sebentar. Melewat dengan kendaraan atau lewat dengan jalan kaki. Kemudian langsung menuju ke Mina yang penting setelah pertengahan malam dia melewati Musdalifah Maka dia sudah dianggap bermalam di Musdalifah Kemudian yang selanjutnya Di antara kewajiban haji adalah Melempar jumrah akobah pada, pada pagi hari di tanggal 10 Atau setelah zuhur Atau malam harinya dan juga melempar tiga jumroh. Itu jumroh yang kecil, yang wusta maupun yang besar. Kapan? Setelah tergelincirnya matahari. Pada tanggal 11 dan 12 bagi orang yang nafar awal atau 11, 12 dan 13 bagi orang yang nafar tani. lempar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 ini waktunya adalah setelah zuhur yaitu setelah tergelincirnya matahari. Tidak boleh seorang jamaah melempar jumrah sugra, mustah dan kubra pada tanggal 11, 12 dan 13 sebelum datangnya waktu salat zuhur. Kalau kita melempar sebelum salat zuhur, maka seakan-akan kita seperti orang yang salat zuhur jam 10 pagi Artinya sholat sebelum waktunya Tidak diterima ibadahnya Dan diharuskan dia untuk melakukan sholat zuhur Ketika sudah datang waktunya Demikian pula orang yang melempar Jumroh Sugro, Wusto, dan Kubro Pada tanggal 11, 12, 13 Kalau melemparnya sebelum zuhur Maka ini tidak sah Karena dahulu Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika mereka mau melempar tiga jumrah ini pada tanggal 11, 12 dan 13 mereka menunggu. Abdullah bin Umar mengatakan kunna natahayyan fa idza zalatish syams ramaina. Kami dulu sebelum zuhur kami menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu kapan tergelincirnya matahari apabila matahari sudah tergelincir sudah menuju ke arah barat Romaina maka kami baru melempar menunjukkan bahasanya melempar jumrah pada hari-hari itu adalah dilakukan setelah zuhur waktunya sampai kapan sampai terbit fajar pada hari berikutnya alhamdulillah waktunya panjang setengah hari kemudian malam hari habis maghrib habis isya sampai waktu subuh itu adalah waktu kita untuk melempar jumrah. Oleh karena itu kenapa kita tergesa tergesa-gesa? Alhamdulillah waktunya panjang dan sekarang sudah diberikan fasilitas yang cukup lumayan sehingga insya Allah tidak akan ada desak-desakan di antara jamaah. Adapun jumrah akobah maka ini bisa dilempar pagi hari setelah seseorang bermalam di Muzdalifah Kemudian dia langsung ke Mina Maka bisa langsung melempar Jumrah Aqabah Dan waktunya panjang Sampai terbit fajar Hari berikutnya Ini adalah termasuk kewajiban Kalau kita tidak melakukannya Tidak melempar Jumrah Aqabah Tidak melempar Jumrah Sugra, Wusta dan Kubra Pada tanggal 11, 12, 13 Maka berarti kita meninggalkan sebuah kewajiban haji. Kemudian yang selanjutnya adalah bermalam pada hari-hari tasyrik di Mina. Yaitu malam tanggal 11, malam tanggal 12, dua malam bagi orang-orang yang nafar awal. Ditambah malam tanggal 13 bagi orang-orang yang nafar sani. Ini adalah termasuk kewajiban haji juga. Kalau ditinggalkan Maka seseorang terkena dam Kemudian selanjutnya Adalah tahallul Yaitu mencukur rambut Atau menggundulnya bagi laki-laki Dan bagi wanita Hanya diperbolehkan untuk memendekkan rambut Ini juga termasuk Kewajiban diantara kewajiban-kewajiban haji yang terakhir adalah tawaf wada Tawaf perpisahan Yang kita lakukan sebelum kita meninggalkan kota Mekah Yang kita lakukan sebelum kita meninggalkan kota Mekah Ini adalah kewajiban harus dilakukan oleh orang yang haji Baik laki-laki maupun wanita Kecuali satu golongan saja Yaitu seorang wanita yang haid Atau nifas maka dalam keadaan seperti ini Dia gugur kewajibannya untuk melakukan tawaf wada Rasulullah SAW bersabda Umiran nas Ayyakuna akhiru ahdihi bil bait Illa annahu khufifa anil haid Manusia diperintah Untuk menjadikan amalan yang terakhir kali yang dia lakukan Adalah bil bait Yaitu tawaf di rumah Allah SWT illa annahu khuffifa 'anil haid. Akan tapi ini diringankan, diberikan rukhsah, diberikan keringanan bagi orang yang haid. Artinya seorang wanita yang haid tidak diharuskan dia menunggu sampai suci untuk melakukan tawaf wada ini. Kalau sudah waktunya untuk pergi, dia dan juga rombongannya, sementara dia dalam keadaan haid, maka diperbolehkan dia untuk meninggalkan tawaf wada ini. Adapun yang lain maka diwajibkan. Termasuk diantaranya orang yang sakit, maka yang lain ini membantu dia untuk melakukan tawaf wada ini. Karena tawaf wada ini tidak gugur atas orang yang sakit. Yang gugur adalah orang yang haid saja. Seorang yang sudah tua, orang yang sakit, maka tetap berkewajiban untuk melakukan tawaf wada ini dibantu dengan yang lain. Kemudian ketika ihram maka kita juga dilarang sebagaimana kalau kita ihram untuk umrah dilarang untuk mencukur rambut memotong kuku dilarang untuk memakai minyak wangi dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan dilarang untuk menutup kepala dan juga wajah dilarang untuk berburu hewan darat dilarang untuk menikah menikahkan meminang dilarang untuk berjumbu dan dilarang untuk mendatangi istrinya. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah al-hadiyu Yaitu hewan Yang disembelih Dan al-hadiyu di sini Terbagi menjadi dua Ada hadiyu Hewan sembelian Yang disembelih karena Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada hadiyu hewan sembelian yang disembelih bukan karena rasa syukur akan tapi karena menebus kesalahan atau dinamakan dengan damu jubran yaitu hadiyu yang fungsinya adalah untuk menebus kesalahan yang pertama adalah hadiyu syukuran hadiyu yang disembelih karena rasa syukur kita kepada Allah contohnya adalah hadiyu tamattu dan juga hadiyu kiran orang yang melakukan ibadah haji tamattu artinya dia datang safar bepergian dan melakukan umrah sekaligus ibadah haji melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji kemudian melakukan ibadah haji berarti dia dalam satu safar dalam satu bepergian melakukan dua ibadah yang agung sekaligus yaitu ibadah umrah kemudian ibadah haji. Inilah yang dinamakan dengan haji tamattu. Melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian tahalul, kemudian menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian baru setelah itu melakukan ibadah haji sampai akhir. Nah, ini juga diwajibkan untuk membayar dam, cuma damnya di sini adalah dam syukran. Yaitu dia bersyukur kepada Allah karena dia telah dimudahkan untuk melakukan dua ibadah sekaligus dalam satu safar. Ibadah umrah dan juga ibadah haji. Jadi dam di sini adalah dam karena rasa syukur kita. Termasuk di antaranya kiron. Orang yang berhaji haji yang kiron yaitu haji yang menggabungkan amalan umrah dan haji dalam satu amalan. Artinya dalam satu niat dia melakukan umrah dan haji dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena mengumpulkan antara umrah dan haji sekaligus maka kiran juga diwajibkan untuk membayar dam dan dam di sini adalah dam syukuran, yaitu menyembelih karena bersyukur kepada Allah SWT Adapun dam jubron yaitu dam yang disembelih karena menebus kesalahan seperti yang tadi kita sebutkan yaitu seseorang meninggalkan salah satu kewajiban haji maka ini juga dinamakan dam Cuma dam di sini adalah dam jubron Yaitu menyembelih karena menebus kesalahan Seperti orang yang Niat setelah mikot, Atau orang yang wukuf Tapi tidak sampai tenggelam matahari Atau orang yang tidak bermalam di Musdalifah, Atau orang yang tidak bermalam di Mina Maka ini berarti meninggalkan kewajiban Dia harus dam dan damnya di sini adalah dam jubran. Disembelih di kota Mekah, di tanah haram, dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang di sana dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari daging tersebut. Adapun dam syukran yang tadi kita sebutkan yaitu haji tamato dan juga kiran, maka dam ini sunnahnya dibagi menjadi tiga. Dagingnya dibagi menjadi tiga Sepertiga diberikan kepada fakir miskin Sepertiga diberikan hadiah Dan sepertiga kita makan Sepertiga kita kita makan Karena ini adalah damu syukron Sembelian yang disembelih karena rasa syukur kita kepada Allah Sehingga diperbolehkan orang yang menyembelihnya untuk makan dari daging tersebut Dengan demikian kita sudah menyelesaikan materi yang terakhir dari rukun Islam yang kelima ini yaitu tentang haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bagi orang yang wajib baginya untuk melakukan ibadah ini untuk dimudahkan dia menuju ke Mekah dan menunaikan ibadah haji yang mulia ini. Itulah yang bisa kita sampaikan. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah dan untuk besok sore <clears throat> insyaallah materi kita adalah tentang adab-adab ziarah di kota Madinah dan juga keutamaan kota Madinah dan bagi yang memiliki pertanyaan tentang materi yang kita sampaikan hari ini insyaallah kita berikan kesempatan setelah kajian ini eh, sekitar 5 menit atau 10 menit di bawah Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.